Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma bika asbahna wa wa ilaika nusyur. Ya Allah, segala puji bagimu. Kita bisa hidup di pagi hari ini karena Allah Jalla Jalla. Kita bisa hadir di tempat ini karena Allah dan tiada satupun nikmat yang dirasakan oleh kita atau dirasakan oleh makhluk-makhluk Allah di muka bumi ini melainkan nikmat itu dari Allah dan kelak kita akan kembali kepada Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'am abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammad. Ya Allah semoga salawatmu Semoga salam, berkah dan nikmatmu Senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu Untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan untuk keluarga beliau Untuk istri-istri beliau Untuk putra-putri Nabi dan untuk seluruh sahabat Nabi yang mereka telah berjuang menegakkan agama Allah sehingga kita dapat merasakan nikmatnya Islam sampai hari ini. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mukmin dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Tapi di mukmin yang kuat dan di mukmin yang lemah, kedua-duanya ada kebaikan. Karena iman membawa kepada kebaikan. Rasul mengatakan ihris ada ma yanfa'uk. Bersemangatlah engkau, bersungguh-sungguhlah engkau untuk meraih apa yang bermanfaat buat dirimu. Jangan jadi orang yang malas. Wala ta'jad. Ya, terkadang ada orang yang malas-malasan menghadapi dunia ini di depannya ada pintu-pintu kebaikan, ada pintu-pintu rezeki yang dia lewatkan begitu saja. Rasul mengatakan, ihris ala ma'rifah. Wasta'in billah. Wala ta'jaz. Dan mintalah engkau pertolongan kepada Allah untuk meraih sesuatu yang bermanfaat buat kita dalam kehidupan ini. Kita memerlukan bantuan Allah Jangan mengandalkan kekuatan kita. Jangan mengandalkan kepandaian kita dalam meraih hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan ini. Kita memerlukan bantuan Allah dan kita sudah berikrar dalam setiap sholat kita mengatakan iya karena abud, wa karena karena Ya Allah, hanya kepadamu kami mengabdi hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Di dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kau ingin memohon, memohonlah kepada Allah. Subhanahu. Ini bocah kecil yang belum dewasa. Rasul mengajarkan kepada dia agar dia benar-benar menjadi bocah yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau minta, minta sama Allah. Kalau perlu bantuan, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang la haula wala quwwata illa billah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, "Fa in asabaka syai' kalau kau ditimpa sesuatu." Karena terkadang tajri bimala bima la tashtahisu. Terkadang angin itu bertiup tidak sesuai dengan keinginan lawan. Kita ini menuju ke Allah, kita ingin mencapai kesuksesan, tapi di tengah jalan kesuksesan yang kita harapkan sirna. Bagaimana posisi kita ketika mendapatkan hal itu? Beliau mengatakan kalau kau ditimpa sesuatu, fala takut. Lau anni fa'antu kada kada Ketika musibah datang menimpa, jangan pernah kau mengatakan, andai kata aku berbuat seperti ini, andai kata aku tidak taruh modal di sana, andai apa? andai kata aku menurut perkataan bulan, andai kata, andai kata nggak ada bulan. Udah, yang sudah terjadi, Nabi SAW mengatakan kepada kita, walakin kul qadarullahi wa masyarakat. Tadi katakan ini sudah takdir Allah dan Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Selesai. Kenapa? Fa inna law tafta amal syaitan. Ucapan lau, ucapan andai kata untuk sesuatu yang masa lalu itu itu membuka amal syaitan. Membuat kita putus asa. Membuat kita seakan-akan tidak percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala maka kita harus kuat dalam menghadapi semua yang terjadi karena memang dunia ini darul ibtila dunia ini tempatnya ujian Masyaallah muslimin rahimakumullah Al-Imam Nawawi hadisnya diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj Beliau mengatakan wal muradu bil quwwah huna azimatun nafs wal qari'atu fi umur al akhirah. Yang dimaksud dengan kekuatan di sini adalah ambisi jiwa dan semangatnya untuk urusan akhirat. Ah, فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداما على العدو في جهاد Orang yang seperti ini Ketika dia berada di medan perang Dia akan menjadi orang yang lebih dahsyat Ketika maju menyerang musuhnya Wa asra' khurujan ilaihi wa dhahaban fi talabih Dia semakin kemana Semakin bersungguh-sungguh ketika mengejar musuh asyaddu azimatan fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kekuatan ini akan mendorong dia untuk selalu beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Itu al-mu'minul qawi ketika melihat kemungkar dia tidak akan berpangku tangan, dia akan berusaha untuk merubah kemungkaran tersebut wahtimal masyafi dzatillah. Dia akan lebih tahan banting ketika menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi mendapat godaan yang bertubi-tubi disakiti, disiksa, dibantai, Bagaimana Ammar bin Yasir dan Yasir, bagaimana ibundanya seorang wanita, seorang wanita Sumayyah. Bagaimana dia disiksa, diletakkan di tanah, diikat, kemudian dipaksa untuk keluar dari la ilaha illallah. Dipaksa untuk keluar dari la ilaha illallah. Tapi dia tetap mengatakan la ilaha illallah. Ini kekuatan yang dengannya seseorang bisa mengangkat sebuah bukit atau gunung. Terus dia mengatakan la ilaha illallah. Itu iman yang sudah menancap di dalam jiwa. Datang Abu Jahal. Mengambil tombak ditusuk kemauannya. Sampai tewas. Di atas la ilaha illallah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali melewati, melewati keluarga Yasir disiksa. Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan sabran ala Yasir fa inna jannah. Rasul mengatakan sabar. Sesungguhnya tempat kalian itu surga. Kita jangan berpikir kekuatan itu hanya kekuatan fisik. Kekuatan mengangkat beban. Berapa banyak orang yang begitu kuatnya fisiknya. Ketika mendapatkan satu musibah. Dia langsung lemas Dan sebagian bunuh diri. lalu. Ma'asyir muslimin rahimahullah. Kata Imam Nawawi tentang al-mu'min al-qawi ini وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائل العبادة Dia lebih suka orang yang kuat ini dalam mendirikan sholat, dalam berpuasa, dalam berzikir, dalam ibadah-ibadah yang lain. Dan ibadah yang berat adalah sabar. Ketika mendapatkan bala, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kepada para sahabat kita ini di masyarakat kita ini masyarakat memiliki persepsi yang beda-beda menanggapi satu permasalahan. Rasul SAW bertanya kepada mereka, Mata ta'uduna fikumur raqub?" Menurut kalian siapa tuh orang raqub? Raqub itu secara bahasa adalah orang yang nggak punya anak. La yulad lahu. Kata para sahabat, ar-raqubu fina alladhi la yulad lahu. Orang yang tidak punya anak itu disebut raqub. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam meluruskan persepsi mereka ini. Walakin ar-raqub alladhi lam yuqaddim syai'an min waladihi. Dan yang disebut Ramuk itu adalah seorang yang tidak memiliki anak yang mati. Paham jawab? Mungkin nggak paham. Siapa yang paham? ar adalah orang yang tidak memiliki anak yang belum balik yang mati. Anaknya semua hidup, nggak ada yang mati. Kalau secara bahasa rokok itu orang nggak punya anak. Tapi kata Nabi, Ar-Rakub itu orang yang Masya Allah lahir anaknya mati. Lahir anaknya mati. Ini orang tidak disebut tidak punya anak. Tapi orang yang memiliki anak banyak terus semuanya hidup. Nggak ada yang mati ketika kecil, itu disebut rohku Karena apa? Orang nanti kalau ditinggal mati, anak yang masih kecil, tuh anak akan menanti orang tuanya di pintu surga. Itu Tapi ada di antara kita yang tidak memiliki itu. Ketika orang-orang ditunggu oleh putra putrinya di pintu surga, kita nggak ada yang nungguin di surga, nggak ada yang nanyain kita. Maka itu disebut ar Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Laisa syadidu bisurah, surah Orang yang kuat Bukanlah orang yang tidak pernah dikalahkan ketika gula. Kita ini kalau memandang orang yang pemberani adalah tuh jagoan, nggak pernah kalah bertarung, nggak pernah kalah gula, dan itu pandangan masyarakat. Lakin Rasul sallallahu alaihi wasallam meluruskan pandangan mereka dengan mengatakan orang yang jagoan itu bukan orang yang tidak pernah dikalahkan ketika bertarung. Walakin asyadid tapi orang yang kuat itu yang disebut jagoan yang disebut jawara mungkin kalau bahasa majunya ini warok. Iya. Oh itu Nah, orang yang masya Allah. Tapi orang yang masya Allah yang kuat, yang perkasa adalah orang allah nafsahu indal Yang dia bisa menguasai dirinya ketika marah. Ketika dia sedang emosi, dia bisa menahan diri. Ini kata Rasulullah SAW, orang yang jagoan. Betul jemaah. Kalau lawannya dari luar ditembak selesai. Bagi kita sekarang di tempatnya polisi. Mereka ada orang-orang tembak selesai. Lawannya di luar. Tapi kalau lawannya dari dalam diri sendiri mau ditembak. Mati kita yang kalah. Maka kita harus berusaha untuk jadi orang yang kuat. Tadi orang yang kuat itu ada orang yang bisa puasa. Antum melihat orang yang puasa itu yang suka puasa Daud, fisiknya gede apa kurusnya? Biasanya kurus. Tapi itu lebih kuat daripada orang yang Masya Allah makannya lima kali sehari. Tapi ini, ini yang kuat. Kemudian sholat Orang-orang sehat dengar azan gak ke masjid. Padahal badannya Masya Allah dia mau lari ke masjid bolak-balik mungkin seratus kali. Kuat. Tapi nggak bisa ke masjid. Datang tuh orang-orang yang kurus-kurus datang ke masjid. Masya Allah. Hah, oh ini orang yang kuat nih. Karena dia bisa datang ke rumah Allah ketika orang-orang yang sehat tidak berangkat ke rumah Allah Subhanahu wa taala. ibadah wal azkar dia suka berzikir. Ingat jamaah. Ciri ahlu sunnah wal jamaah itu suka berzikir. Kita ini terkadang zikirnya kurang. Tapi ilmunya banyak. InsyaAllah saat anak hafalan hadisnya banyak. Hafalan Qur'annya banyak. Tapi zikirnya sedikit. Masya Allah. Zikirnya harus yang banyak. Karena Allah mengatakan, Wadkurullah Zikron kathiro. Berzikirlah kepada Allah yang banyak kalian. Maka akan menjadi seorang mukmin yang kuat. Kemudian wa ansyaf talaban laha wa muhafadatan 'alaiha wa dia bisa terus continue beribadah. Itu mukmin yang kuat. Tapi kekuatan ini tidak menafikan kekuatan fisik. Mukmin harus kuat fisiknya juga. Kita lihat kisah Nabi Musa alaihissalam. Tuh kalau antum mengawinkan anaknya, salah satunya cari yang yang kuat. Nabi Musa alaihissalam ketika beliau melarikan diri dari Fir'aun dari masjid, sampai ke Madian. Walamma wara'a ma'a Madian wajada 'alaihi ummatan minan nas yasqun. Ketika sampai kematian, Nabi Musa melihat orang-orang lagi ngasih minum ternak mereka. Wa wajada min dunihim imra'atain tadudan. Melihat orang-orang laki yang lagi ngasih minum itu, di balik mereka itu ada dua orang wanita yang dia berusaha untuk menghalau ternaknya, tidak minum duluan. Kita lihat di sini bahwasanya seorang wanita itu boleh bekerja kalau memang dia ya harus bekerja. Ini anaknya dua wanita ini. Kalau mafat bukuma, Nabi Musa tanya kepada dua wanita ini, ada apa kalian ini? Ini laki-laki semua, kalian cuma berdua perempuan di sini, apa ini sini? Apa kata kedua wanita itu? Qalata la nasqi hatta yusdira ria wa abuna Nasheikhun kabir. Kata dua wanita itu, kita ini nggak bisa masih minum ternak kita kecuali setelah orang-orang pada pergi semua. Pengembala-pengembala pada pergi semua, baru kita bisa kasih minum. Wa abuna Nasheikhun kabir. Dua wanita ini memberikan alasan kepada Nabi Musa. Kenapa dia keluar? Kenapa kok dia yang berangkat kasih minum ternak? Maka kedua wanita ini mengatakan, bapak kita sudah tua, sudah sepuh, nggak punya anak laki. Maka kita yang terpaksa melakukan pekerjaan ini. Fasakolahma. Akhirnya Nabi Musa masih minum. Masih minum ternaknya itu dikatakan sumurnya itu jamaah. Itu ditutup pakai batu. Sehingga yang tersisa air-air di luar sedikit. Itu kerjanya sumurnya itu tutupnya diangkat ya 5 sampai 10 orang. Sama Nabi Musa diangkat sendirian. Masih ingat dengan kisah ketika di Mesir. Ketika ada orang Bani Israel lagi ribut dengan orang Kipti, orang Egypt, orangnya Fir'aun. Sama Nabi Musa tuh orangnya Fir'aun cuma ditahan dadanya mati. Iya. Nabi Musa tidak hendak membunuh dia mati. Jangan main-main Nabi Musa ini Masya Allah. Thumma tawalla ila Kemudian Nabi Musa setelah masih minum itu ya sudah. Dia tidak mengharapkan pahala, ganjaran. Cuma membantu tuh. Tuh kalau orang kuat kan bisa bantuin. Tuh wanita-wanita yang lemah. Tidak usah Biasanya kalau ada perempuan di jalan, motornya mogok, semua rebutan yang mau Allah Akbar. Hati-hati niatnya tuh. Lihat, gimana? Modus, kenapa? Nanti Musa setelah bantuin langsung saja ditinggal. Dia cari pohon berteduh di sana. Kalau Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin faqir ya Allah. Aku butuh dengan kebaikan yang kau turunkan aku. Faja'at huma faja'at ihdahuma tamshi ala stihya. Kemudian salah satu dari wanita itu datang kembali ke tempatnya Nabi Musa alaihissalam. Ala sambil malu-malu. Masya Allah, tuh wanita, kekuatan wanita itu ada di rasa malunya. Maka yang itu kalau mau cari istri itu cari yang pemalu. Kalau yang malu-maluin, Allah, Sampai ada seorang akwat belanja ke pasar. Beli daging ayam. Perempuan yang jual. Mbak, sampai ini kok ditutup-tutupi kok menumpah. Pak? Kata dia. Kok ditutup-tutupi pakaiannya seperti itu? Iya mbak, nah, saya mahal harganya mbak. Sampai yang lebih murah dari pahanya ayam. <laughs> Dibuka-buka, ayam masih beli mbak. Kita harus beli ayam ini. Sampai yang pahanya dibuka-buka diliatin orang semua katanya. Langsung diam itu ibu-ibu yang jualan. Masya Allah ya. Ini perempuan alas sihya datang ke Nabi Musa. Dengan penuh malu. Kalat inna abiyad'u. Subhanallah. Bapakku manggil engkau. Liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Untuk memberikan balasan kepadamu atas yang kau lakukan kepada kami. Ngasih minum ternak kami. Nih, pak Elias dari ayat ini. Kalau ada orang berbuat baik sama kita, kita balas. Rasul sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man sona ilaikum ma'rufan fagafiu. Kalau ada orang berbuat baik kepada kalian, balas kebaikannya itu. Kasih ganjaran. Fa illam tajidu ma tukafi'una bihi. Kalau enggak punya sesuatu untuk membalas, katakan jazakumullah khair. Terkadang kita naik mobil mogok minta tolong orang dorong gitu kan. Setelah jalan jalan aja gitu. Enggak ada syukron, enggak ada Ya paling nggak kasih sesuatu orang itu Itu termasuk membalas kebajikan mereka Akhirnya antum mogok lagi nggak ada yang bantuin orang Ini Nabi Musa tidak mengharapkan balasan Dia memohon kepada Allah Balasan itu Datang Bapakku manggil engkau untuk ngasih ganjaran Ngasih balasan kepada Falamma ja'ahu wa qassa alaihi al-qasas Ketika datang menjumpai Bapak dari kedua wanita ini ceritalah Nabi Musa tentang kejadian peristiwa yang dialaminya. Qala la takhaf. Najauta jauh qawmi zalimin. Kau oh, enggak perlu takut, kau sudah selamat dari perbuatan orang-orang zalim itu. Qalat ihdahuma ya abati istajir. Salah satu dari perempuan ini mengatakan kepada bapaknya, "Wahai bapakku, gimana kalau kau jadikan dia pegawai? perempuan ini maunya para mufasirin mengatakan karena malunya dia dia nggak pengen ngomong wahai ayahku kawinkan aku dengan dia tidak itu rasa malu perempuan zaman dulu ya ma ya, masya Allah kalau sekarang cari lelaki perempuan ini <laughs> istajir jadikan dia pegawai. apa kata bapaknya Sebelum bapaknya mengatakan. Kata perempuan ini, kenapa dia mengusulkan kepada bapaknya? Agar bapaknya menjadikan Nabi Musa pegawai. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling pantas, yang paling baik untuk dijadikan pegawai. Dijadikan seorang suami juga adalah seorang al-qawi al-amin. Orang yang kuat dan amanah. Dari mana perempuan ini tahu dengan kekuatan Nabi Musa? Tadi dia bisa ngangkat itu masya Allah. Jadi kalau cari menantu yang gagah gitu kan, jangan yang sakit-sakitan. <laughs> Boleh nggak apa-apa, kita milih menantu jamaah. Tapi jangan lupa al-amin. Perempuan mengatakan yang kuat dan amanah. Kalau kuat nggak amanah bahaya, korupsi. Kuat nggak amanah, korupsi jadi. Amanah nggak kuat, dizolimi. Antum orang ahli amanah tapi dia lemah, dizolimi dia. Oleh orang-orang lain. Tapi dia mengumpulkan dua sifat mulia, kuat dan amanah. Dari mana tahu amanah? Subhanallah. Para mufassirin ketika menjelaskan ini meriwayatkan dari Israelia, bahwasanya ketika Nabi Musa itu berjalan dari tempatnya air itu menuju ke rumahnya perempuan ini. Perempuannya di depan. Di depan dan Nabi Musa di belakangnya. Nabi Musa melihat nggak baik yang seperti itu. Karena perempuan ini kalau di depan kita, kita jalan di belakangnya jamaah subhanallah. Lelaki tergoda. Maka Nabi Musa minta kepada perempuan itu jalan di belakangku. Kau oh, jangan usah di depan di depanku, kau tinggal kasih tahu kalau belok kiri dikatakan dengan melempar batu belok kiri, gitu ya. Nggak perlu ngomong, dia karena tidak ingin berbicara dengan wanita itu kecuali ketika ada perlunya. Itu amanat yang dia lihat. Apa kata bapaknya? Bapaknya pinter. Langsung paham nih kemauan putrinya ini. Bapaknya mengatakan, ini uridu an untihaka. Ihdab Aku ingin menikahkan engkau dengan salah satu putriku. Padahal putrinya minta supaya dijadikan pegawai. Tapi bapaknya malah ngawinkan putri. Ala anta jurani sama hijab. Dengan mahar, subhanallah Maharnya itu menjadi pegawai selama delapan tahun. Fa'in atmam ta'ashran famin indi. Kalau kau jadikan kerjamu itu 10 tahun, itu termasuk kebaikan dari diri. Jadi kita kawin cuma bayar 1 juta, 2 juta, itu murah zaman. Gimana antum kalau jadi pegawai 10 tahun? Berapa juta tuh duitnya dikumpulkan? Masya Allah. Tapi ini Nabi Musa orang yang kuat dia terima. Dia terima hal itu dan para ulama menyimpulkan satu faedah besar. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Musa keluar dari istana Firaun menuju ke Madian, kemudian mengembala kambing berapa tahun? 10 tahun. Agar Nabi Musa menjadi seorang yang kuat. Tadi kekuatan kekuatan di keimanan, kekuatan di kesabaran. Karena ketika berada di istana Fir'aun, ya sudah namanya di istana, dia akan dimanjakan dengan segala yang dia inginkan dia dapatkan. Ya. Kita lihat bagaimana Nabi Musa ketika berada di sana, ketika dia ribut sama orang dari Egypt itu ditahan langsung mati. Sisa-sisa kehidupan di istana itu itu harus dihilangkan. Dicuci sepuluh tahun mengembalikan kambing. Lalu muncul Nabi Musa sebagai sosok seorang nabi yang paling sabar. Masuk ulul azmi minar rusul. Bayangkan Nabi Muhammad saw ketika dicakiti salah seorang yang di masa Rasul saw Alaihi Wasallam beliau mengatakan, "Lakat udiya Musa bi akthar min hada Nabi Musa sudah digodai, sudah diganggu sama kaumnya lebih dahsyat daripada aku dan Nabi Musa bersabar. Tentu lihat kesabaran Nabi Musa setelah 10 tahun membalak kambing, semua nabi itu membalak kambing. Agar dia menjadi sosok yang kuat. Jadi kalau aku mau kuat, <laughs> ya kalau ada orang-orang yang suka marah ya, kadang kala emosinya nggak terkandi itu membalak kambing. Istrinya mungkin lihat suaminya pemarah, bismillah, bilang mas, mulai besok mas, habis asap membara kambing. Belikan kambing 20 ekor gitu kan. Itu melatih, benar punya mas. Melatih kesabaran seseorang. Bagaimana Nabi Musa setelah 10 tahun diangkat menjadi nabi yang penuh dengan kesabaran. Karena Nabi Musa ini menghadapi kaum yang naudzubillah min Menghadapi Bani Israel yang mereka itu bandel dan suka menyakiti. Bayangkan mereka ngomong bahwa saya Nabi Musa ini dulu di masanya Bani Israel itu orang mandi laki sama laki nggak apa-apa. Laki sama laki mandi bareng saling melihat auratnya itu biasa. Tapi di syariat Islam nggak boleh. La yang durur rajulu ila auratir rajul. Itu syariatnya Nabi Musa. Tapi dalam syariat kita lelaki tidak boleh melihat aurat lelaki. Walaupun kita lihat di masyarakat kita ya, di banyak pesantren ya Allah kesian. Saya melihat di beberapa pesantren, bukan di sini nggak tahu yang di sini, di Bondowoso di Jember itu tempat mandinya itu bak panjang gitu ya. Semuanya itu kayak tuyul. Gitu ya. Panjang semuanya. Saya lihat ya Allah kejadian Kita berkunjung kok kayak ini kejadian. dia. Mungkin apa mereka pakai syariatnya Nabi Musa gitu ya. Allah a'lam bishawab. Tapi dalam Islam lah yang nurul rajul ila auratir rajul. Enggak boleh. Seorang lelaki melihat aurat lelaki itu dalam Islam enggak boleh. Di syariat Nabi Musa boleh. Nabi Musa karena malunya, beliau tidak mau mandi bareng sama kaumnya. Beliau mandi sendirian. Apa kata kaumnya? Oh, Nabi Musa tidak mau mandi sama kita karena ada penyakit kayak model hernia gitu. Kata mereka, dia takut kelihatan anunya, kemaluannya sama kita. Masya Allah. Itu kaumnya seperti itu. Yang diselamatkan dari Fir'aun ya, ngomongnya seperti itu. Kepada Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Allah ingin menyelamatkan Nabi Musa dari tuduhan kaum. Ketika lagi mandi Nabi Musa, beliau meletakkan pakaiannya di batu. Subhanallah lagi mandi batunya kabur coba. Nah, sahih, hadisnya sahih. Kabur itu batunya. Nabi Musa lari sama tongkatnya dipukul itu batu. Zawbi hajar, zawbi hajar. Kata Rasul sampai sekarang anak aku melihat pukulan itu membekas di batu itu. hajar. Batunya itu lari ke arah tempat mandinya Bani Israel. Bayangkan Bani Israel itu. Tidak melihat mukjizat Allah batu bisa lari. Yang dilihat Nabi Musa. Oh ternyata nggak apa-apa Nabi Musa. <laughs> Allahu Akbar. Allah ingin menyelamatkan dengan cara seperti itu. Kau hajar, kau hajar. Kita lihat Nabi Musa setelah kekuatan fisiknya didukung dengan kekuatan imannya, kekuatan jiwanya untuk menahan nafsunya, menahan emosinya dan penuh kesabaran Nabi Musa. Bertahun-tahun beliau subhanallah menghadapi Bani Israel dan kita nih yang berdakwah itu harus kuat, harus sabar. Gimana Nabi Musa nyuruh kaumnya motong sapi, apa kata mereka yang jangan main-main sama kita? Masa kita suruh motong sapi? Subhanallah. Nabi sama kaumnya seperti itu. Tanya lagi, oke okay, sapinya kayak apa? Tanyakan sama Allah. Enak seperti itu mereka. Nyuruh Nabi Musa menanyakan kepada Allah SWT dan kita lihat bagaimana Bani Israel ketika disuruh masuk ke, ke Baitul Maqdis. Setelah dari Fir'aun, mereka menuju ke Masjidil Aqsa. Justru masuk Masjidil Aqsa. Apa kata Bani Israel? Qala dhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Musa, berangkatlah engkau bersama Tuhanmu. Berangkatlah engkau bersama Tuhanmu, perangi ke orang-orang, kita duduk di sini nunggu. Kalau kau menang kita masuk nanti. Subhanallah. Padahal dia baru diselamatkan. Tapi begitulah Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana kesabaran beliau menghadapi kaumnya. Baik, jadi kekuatan fisik juga diminta. Seorang mukmin yang kuat fisiknya, dia akan mampu menghadapi sesuatu yang tidak bisa dihadapi dengan yang kurus-kurus. Di kisah Paulus, di surat Al-Baqarah ayat 247, Ketika Banu Israel meminta diutus kepada mereka seorang Malik, seorang raja yang menjadi panglima perang. Wa qala lahum nabiyuhum inna Allah qad ba'atha lakum Talut ya malika. Allah menjadikan buat kalian Talut sebagai raja. Raja kalian Talut. Qalu anna yakunu lahu mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minkum. Kok bisa dia jadi raja? Padahal kita yang lebih berhak menjadi raja. Karena mereka lebih kaya, mereka mereka lebih terpandang, lebih terhormat. Walam yukta sa'atam minal mal. Dia nggak punya harta. Si Talut ini miskin. Kenapa dia kok dijadikan raja? Qal apa katanya nabinya? Qala inna Allah astafahu alaikum Wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Allah memilih dia buat kalian. Dia yang dipilih atas semuanya, Taulut ini jadikan raja buat kalian. Kenapa? Allah telah menambahkan kepada dia bastoh keluasan fil ilm dalam ilmu. Nih, kuat ilmunya, wal jidin dan badannya kuat. Jadi bukan cuma ilmunya yang kuat. Jadi menjadi seorang raja itu harus sosok raja yang memiliki kekuatan di ilmu, wal jisim dan tubuhnya juga. Jadi seorang mukmin dituntut untuk sehat. Karena zaman sekarang ini jamaah ya jika melihat orang dibikin lemah semuanya. Orang Islam itu ke masjid naik motor. Padahal dekat cuma 300 meter. Saya ingat dengan Syekh bin Uthaymin rahimahullahu taala subhanallah. Beliau itu dari rumahnya ke masjid jamaah hampir satu kilo, kira-kira 900 meter. Jalan kaki. Umur sudah 60, udah putih semua jenggotnya. Tapi fisiknya beliau Masya Allah. Kalau kita kemana-mana pakai motor, pakai mobil, kapan kita akan jadi sehat? Nggak pernah olahraga. Maka Wallahu yu'ti mulkahu man yasha, wallahu wasi'un alim. Di sini kriteria menjadi seorang raja itu salah satunya adalah memiliki ilmu dan memiliki fisik yang sehat, yang kuat. Kenapa di pemerintah kita kalau mau jadi raja, menjadi presiden itu harus periksa kesehatan? Betul. Harus tes kesehatan. Karena kalau yang jadi presiden sakit-sakitan bahaya, jadi korban rakyatnya. Presidennya oknamo, dua hari oknamo. Ngurus, Pak, rakyat lagi, opname lagi. Pergi ke sana ke sini, sakit opname lagi. Ya gimana ngurusin? Makanya pantas. Seorang yang presiden itu diperiksa dulu kesehatan dia. Pantas enggak dia untuk menjadi seorang presiden. Dan kita doakan semoga presiden kita dijaga kesehatannya, jaga kekuatannya, dan diberi petunjuk dan hidayah serta taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada jalan yang benar. Maka kekuatan di ilmu, kekuatan di fisik, dan kekuatan di harta juga dituntut. Karena apa? Dakwah ini butuh modal. Orang yang miskin bisa nggak berangkat haji? Nggak bisa. Bisa nggak dia membangun masjid, bangun rumah di surga? Nggak bisa. Banyak hal yang tidak bisa dia lakukan dengan kemiskinan dia. Maka kekuatan al-mukminul qawi para ulama menjelaskan juga dituntut seorang yang memiliki harta. Seorang mukmin untuk menjadi kaya, tapi ingat kaya untuk akhirat. Karena kalau antum kaya untuk dunia, antum lemah. Jadi ada orang yang mengejar dunia, tapi ada orang yang dikejar dunia. Orang kalau dikejar dunia itu nggak bisa berhenti. Terus jalan. Padahal ini berhenti. Nggak bisa karena di belakang dunianya ngejar dia. Terus harta itu akan datang kepada dia cuma. Maka sekali lagi dalam urusan harta dituntut seorang mukmin itu menjadi yang kuat dalam urusan harta. Rasulullah saw. ketika datang orang-orang miskin, beliau sedih. Beliau diam ya di wajah Nabi itu. Ya Allah. Rasul menyuruh sahabatnya untuk bersedekah. Datang seorang ansor. Membawa duit. Di kantong itu. Sampai tangannya susah ngangkat duit itu. Ditaruh di depan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hada fisabilillah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam langsung berseri-seri wajah Beliau lalu mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanah. Sahabat semua langsung berbondong-bondong. Karena apa ini kekuatan. Rasul ketika mau berjihad, ketika perang Wazgatul Asir, perang tabu. Nabi nggak punya harta. Kemudian Rasul saw menyuruh kepada sahabatnya yang nggak punya bekal nggak usah ikut, nggak boleh Datang sahabat-sahabat, dia mengatakan ya Rasulullah kita mau berangkat. Apa kata Rasul SAW? La ajidu ma'ahminukum alaih. Aku nggak bisa bawa kali. Nggak ada kendaraan. Pada musim panas, jarak perjalanan antara kota Madinah ke Tabuk itu 700 km. Maka mereka yang lemah nggak boleh ikut sama Rasulullah SAW. Tawallu wa a'yunuhum tafidu min dami hazanan an la yajidu ma yunfiqun. Mereka pulang menangis meneteskan air mata karena nggak bisa berangkat bersama Rasulullah SAW. Nggak punya nafkah untuk berangkat. Karena butuh modal berangkat ke sana. Tapi itu mereka. Kekuatan iman kita bicarakan. Tetap yang utama kekuatan iman. Pulang dari Tabuk. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna fil madinati rijalan masirtum masiran, wala qata'tum wadiyan illa kanu marf. Kata Rasul kepada para sahabatnya, di kota Madinah itu ada lelaki-lelaki tidak ada satu jengkal pun yang kalian lewati. Tidak ada satu lembah pun yang kalian lewati. Kecuali mereka mendapatkan pahala seperti kalian. Para sahabat bingung yang ikut perang itu. Wahum fil Madinah. Rasulullah mereka di Madinah nggak ikut sama kita. Wahum fil Madinah. Dan mereka di Madinah. Habasahumul udhur. Mereka nggak bisa berangkat. Karena udhul. Tapi ingat kekuatannya tetap kekuatan iman yang utama. Kekuatan harta dituntut. Seorang mukmin yang banyak hartanya, insya Allah bermanfaat buat umat. Daripada mukmin yang dia lemah. Dan Rasulullah SAW mengatakan, al yadul ulya khairun Al yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jangan antum berpikir besar, karena kalau ngambil sedekah itu dari atas susah. Bukan, bukan di atasnya. Tuh. Maka jadilah seorang mukmin yang kuat. Dalam apa? Iman yang pertama. Kemudian fisik. Yang ketiga, ilmu. Yang keempat, harta. Di dalam kitab At-Tabaqat Al-Kubra, karya Ibn Sa'ad. ketika terjadi pembaikatan. ini Abu Bakar dan Umar dan Abu Ubaidah berangkat ke tempat orang-orang Ansar. Karena orang-orang Ansar pada waktu itu ribut mau cari khalifah. Maka datang ke sana Umar bersama Abu Bakar Siddiq menawarkan kepada mereka bahwasanya yang berhak menjadi khalifah dan dari kalangan Quraisy. Lalu Umar mengatakan kepada Abu Bakar, "Ubsud yadaka nubayi'laka." Abu Bakar, kasih tanganmu, aku akan bayar, kita bayar kepadamu. Faqala lahu Umar. Afwan, Abu Bakar berkata kepada Umar, "Umar, kasih tangan. Kita berbaik kepada Ini Abu Bakar ngomong sama Umar. Maka Umar berkata, "Anta afwal minni." Kau lebih mulia dari aku, kata Umar. Mengatakan kepada Abu Bakar sendiri, Kala lahu Abu Bakar." Abu Bakar berkata kepada Umar, "Anta aqwa minni." Kau lebih kuat daripada aku. Abu Bakar melihat kepada kekuatan Umar. Umar sosok Masya Allah jemaah. Bukan cuma kuat fisiknya jemaah. Kuat imannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza salaka syaitan faj idza salaka Umar fajjan, salaka syaitan fajjan ghaira fajji Umar." Kalau Umar itu lewat, lewat jalan jemaah lewat di gang gitu ya. Terus ada setan, Umar nggak bisa ngelihat setan. Setannya bisa kelihatan Umar, setannya langsung cari gang lain ya pak. Subhanallah, itu kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum Rasul yang kuat, ya pak. tegas Umar bin Khattab terhadap kebenaran. Maka Abu Bakar mengatakan, anta aku minni, kau lebih kuat daripada aku. Tapi Umar mengatakan, Abu Bakar kau lebih mulia dari aku. Faqala lahu Umar, anta afdal minni. Umar mengatakan, kau lebih mulia dari aku. Abu Bakar kemudian mengatakan kembali kepada Umar, Umar kau itu lebih kuat daripada aku. Akhirnya Umar mengatakan ketika ribut nih, debat masalah kekuatan dan kemuliaan, Abu Bakar dan Umar, apa kata Umar? Fa inna quwwati laka ma'a Wahai Abu Bakar, kekuatanku untuk Umar bersama kemuliaan, Kau yang jadi khalifah. Kekuatanku akan bersama. Subhanallah. Kita benar-benar butuh kekuatan. Dalam menegakkan dakwah ini. Dalam menegakkan agama Allah ini. Kalau tidak, kita akan menjadi umat yang lemah. Dan harapan kita, negeri kita, bangsa Indonesia menjadi negeri yang kuat. Salah satu kekuatan itu dengan senjata. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Anfal ayat 60 wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahi wa aduwah dan persiapkan kalian segala kekuatan yang kalian mampu. Kita lihat orang-orang barat umpamanya orang-orang ya Amerika, Rusia di sana mereka menjadi gudangnya pembikin senjata. Mereka tukang bikin senjata. Kita cuma beli. Subhanallah. Di Jember itu kita pasang uh, apa namanya? parabola untuk untuk nembak ya. Untuk nembak kita ada studio mini di sana untuk nembak itu ada satu alatnya jemaah yang bikin cuma Israel Cuma Israel yang bikin. Bayangkan. Jadi apa yang ditebarkan itu dia tahu semuanya. Dan belinya nggak bisa langsung ke Israel, harus beli ke Cina dulu. Cina beli ke Israel, Indonesia ini jadi belinya Cina, Cina nya beli ke Israel, kemudian kita beli. Seperti itu sistem mereka. Punya kekuatan Dan memang akhirnya kita ini mata-matain oleh mereka. Bagaimana kata negeri kita ini disadap oleh Australia, oleh mana? Memang kita harus kuat. Alhamdulillah negeri kita mempersiapkan dengan tentaranya, ya. tapi tetap senjata itu penting. Indonesia punya pabrik senjata, punya. Alhamdulillah. Bikin apa? Hah? Bikin senapan doang, masya Allah. Yang mereka sudah bukan bikin senapan mereka. Satu tembak, sekali tembak keluar sepuluh. Kita sekali tembak satu macam keluar. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya kita harapkan negeri kita menjadi negeri yang kuat dengan belinya senjata-senjata perang itu memang penting. Karena kita harus mempersiapkan turhibu nanti adu aduwakum. Dengan senjata itu, subhanallah, orang akan takut, musuh-musuh akan takut. Ada seorang tukang jual rumput bawa senapan, senapan angin. Saya pernah tanya sama dia, buat nembak apa? Mah, Enggak Ustaz, tak nyebak apa-apa Ustaz. Cuma buat nakut-nakuti. iya. Itu tembak angin itu kata dia Ustaz. Kalau kita punya senapan angin ini Ustaz, itu anak-anak gak berani mencuri. Karena tahu yang punya kebun ini punya senapan. Senapan angin. Gimana kalau punya senjata yang lebih besar dari itu? Maling nggak berani Ustaz. Betul, turhibu nabi aduwallahi wa aduwakum. Antum melihatlah ketika seorang mukmin yang gagah perkasa ya, jalan gitu kan. Preman itu langsung minggir. Ketika antum lewat, langsung minggir, nggak perlu nantang mereka. Tapi coba kalau kurus-kurus lewat preman, nah ini nih kata dia. Ditunggu antum bisa. Maka kekuatan itu penting. Kita harapkan negeri kita menjadi negeri yang kuat nanti. Dengan memiliki tentara-tentara yang kuat. Seorang syekh ditanya, Ketika ada seorang mahasiswa yang mau kuliah dia, orangnya masya Allah, orangnya agamis. Kata Syekh Ana suruh dia, dia bertanya, Syekh Ana pilih kuliah syariah atau kuliah askari? Ana masuk kuliah syariah atau Ana masuk ke tentara? Kata Syekh dia masuk ke tentara. Karena kita butuh tentara-tentara yang agamis. Kita butuh tentara-tentara inti nanti kalau bisa membuat ya penemuan-penemuan untuk negeri ini, untuk Saudi ketika itu diarahkan seperti itu. Karena kita membutuhkan kekuatan. Tapi ingat, kekuatan yang pertama di keimanan. Selain kita di persenjataan kita, ya mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang kuat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka Rasul sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk berolahraga, untuk berenang, ya, untuk latihan memanah. Tapi sekarang masa latihan memanah, ya, Hah? Latihan nembak. Kata nembak. Di Indonesia ini ada yang namanya perbaki. Perbakinya, perbaki, masuk ke perbaki di sana. Orang belajar di sana. Rasul SAW mengatakan ala innal kuat rami. Kekuatan itu adalah di panah dulunya di panah karena dia paling jauh yang bisa me mengalahkan musuh. Tapi ingat, jangan main-main tuh, bikin kelompok sendiri, belajar tembak-tembakan, teroris jadi nanti. Kita masuk ke yang sudah disediakan dengan pemerintah kita dan ada wacana di negeri ini. Semoga bisa dijalankan nanti. Wacana wajib militer. Betul. Pernah dengar Bapak? Ada wacana itu ditawarkan dan masih mungkin digodok oleh DPR nanti tentang wacana wajib militer. Karena perlu orang-orang ini kuat semua. Olahraga. Berenang. Bismillah. Dan tadi kalau naik kendaraan Rasulullah SAW juga naik kendaraan. Tapi kendaraannya itu apa? Onta, keledai, kuda ya. Ketika jalan jamaah Itu lemaknya semua bisa habis ya mak. Goyang terus dia seperti itu Kita mau naik mobil ya nggak goyang Takut lemaknya habis Kalau bisa kalau ada jeglongan itu tetap Subhanallah Mau masuk mobil yang pintunya udah gak usah pakai tangan, udah pakai tombol. Jadi dia aja ya, ah, keluar sendiri. Jadi nggak ada yang sehat ya mas. Kayak yang sehat itu cuma ini ya, Tombol sini. Allah apa Nah, subhanallah. Usahakan jadi. Jadi berolahraga seorang mukmin itu karena ya selain untuk mempersiapkan diri kita, kita juga harus menyenangkan istri kita. Allah Subhanahu wa taala menyuruh para suami wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulan istri-istri kalian dengan cara yang baik. Dengan pergaulan yang baik, ya dengan memuaskan keinginan-keinginan dia, ya tentunya dengan orang yang berolahraga yang sehat akan lebih bisa menyenangkan istrinya daripada yang sakit sakitan. Itu berarti tuntutan kita. Ketika antum berolahraga tujuannya apa? Ya Allah, tujuan anak ya supaya keluarganya harmonis. Bismillah, dapat pahala nggak? Dapat pahala. Ke masjid jalan kaki. Rasul SAW kalau jalan kaki itu seperti turun dari bukit. Dan nggak tolak toleh jemaah. Kita jalannya udah pelan-pelan, lihat sana, Gak Nggak nyampe-nyampe. Tapi sebenarnya masih banyak yang yang harus dikaji dalam masalah kekuatan ini tapi kesimpulan dari kajian kita pagi ini, ingatlah kita harus menjadi sosok seorang mukmin yang kuat. Yang pertama di keimanan. Akidahnya harus benar, Akidahnya harus akidah yang benar. Akidah ahlus sunnah wal jamaah. Hati-hati dengan pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran-pemikiran khawarij, ya. pemikiran-pemikirannya syiah, madia. Kita harus hati-hati. Dikatakan orang-orang syiah sekarang sudah latihan, olahraga. Enak. Ya, kita harus olahraga. Mau ada syiah, nggak ada syiah, kita diperintahkan untuk siap-siap semua Untuk menghadapi fisik kita, iman, Pertama akidah tadi keimanan yang sampai terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang macam-macam itu. Yang kedua ilmu. Dengan kita harus sering mengaji. Yang sibuk bekerja tetap harus menghususkan waktu untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Tetap iman itu yazdad wa yanqus. Iman itu naik turun. Maka kita harus terus berusaha ketika iman kita turun, kita naik. Itu kekuatan iman kita. Di ilmu terutama. Karena kalau kita nggak tahu, nggak punya ilmunya, susah kita. Kita susah untuk mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Yang ketiga, kekuatan ekonomi. Antum mudah-mudahan semuanya menjadi orang kaya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Antum janjilah sama Allah Subhanahu wa Ya Allah, kalau aku punya rezeki 10 M, insya Allah 9 miliar anak akan sedekah. Berani. Berani ngomong itu. Kita ngomong sekarang. Ya Allah, kalau aku dikasih rezeki 10 miliar, 9 miliar untukmu ya Allah. Masya Allah, kalau dapat emang-emang eh, kita harus siap ya mak bener kita ini nggak punya mau niat takut mau niat berbuat baik itu takut karena takut dikasih sungguhan alhamdulillah dikasih sungguhan kan kita dapat satu miliar mas ya, alhamdulillah ya, ya ekonominya untuk akhirat kita waktu itu ma'adakallah darul akhirah Rasul Subhan ah, bagaimana dengan Utsman bin Affan bagaimana dengan Abdurrahman bin Auf yang mereka kuat dalam ekonominya itu harapannya untuk mendukung agama Allah untuk mendukung ya negeri, mendukung negara, Negara kita banyak utangnya sekarang. Gimana? Kalau antum banyak duitnya bisa bayarin tuh utang negara, insya Allah. Kemudian yang ke empat kekuatan apa? Fisik, fisik. Kekuatan fisik ya dengan kita berolahraga, ya. dengan kita ya berusaha untuk makan makanan yang sehat, makanan yang seperti dikonsumsi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya dokter kalau sudah umur 40 tahun itu makan nggak pakai mulut, makan pakai otak. Mulai mikir dia, ini kolesterolnya berapa? Ini gulanya berapa? Ya, mulai mikir dia. Nah, karena dia tidak menjaga fisiknya selama ini. Dijaga fisiknya, insya Allah kita menjadi seorang mukmin yang kuat, yang beriman kepada Allah dan kita doakan negeri kita menjadi negeri yang kuat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang menegakkan tauhid di negeri ini dan presiden kita kita doakan semoga Bapak Jokowi dan Bapak Yusuf Kala serta pendamping-pendamping beliau adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hada Allah wa Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu dari diri anda sendiri, Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Mungkin nggak ada tanya jawab sekarang jemaah. Nanti kita berjumpa di Itulah, Hakim insyaallah. Sallallahu warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi